Apa kata Allah tentang dugaan? Iyattabi'una illa dhann. Wa inna dhanna la yughni al haqqi syai'a. Mereka hanya mengikuti prasangka. Mereka hanya mengikuti dhann. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a dan sesungguhnya prasangka enggak akan bisa mendatangkan kebenaran.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 Yang namanya kebenaran sangat jelas alhamdulillah. Wa min rahmatillahi annal haqqa wadihu min alkitab was sunnah hadis salafus salih laisa fihi ghumudun wala labsun. Alhamdulillah semuanya telah jelas dari kitab sunnah dengan pemahaman salaf. Tidak ada gumuk, nggak ada kekaburan, nggak ada kebingungan.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 Barakallahu fikum. Bukan dijaga lafadznya saja, tetapi dijaga lafadznya dan maknanya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala lafzan wa ma'nan. Lafadznya tidak berubah satu huruf pun sampai hari ini. Satu huruf pun nggak berubah sampai hari ini. Maknanya juga dijaga.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 Maka saat itu dikatakan la udhra, Fi dalalatin rakibaha. Hasibaha huda. Enggak ada alasan apapun, enggak ada udur bagi dia. Menjalani kesesatan dalam keadaan dia mengira bahwa itu kebenaran. Kenapa enggak ada udur? Sudah tegak hujah. Sudah dikasih tahu, sudah disampaikan. <laughs> Hati-hati. <laughs> Tegaknya hujah secara umum, kata para ulama, diutusnya Nabi, itu kiamul hujah, Diturunkannya kitab kiamul hujah, <laughs> Diterangkannya oleh para ulama al-haq, itu qiyamul hujah. Tetapi pada pribadi-pribadi si fulan dan si alan kadang ada yang sudah sampai, ada yang belum.